Bab ini dibawakan oleh beliau setelah beliau menjelaskan tentang kedudukan tauhid dan hakikat tauhid yang dijelaskan pada bab yang pertama. Dan ini termasuk di antara bagusnya beliau dalam menyusun bab karena banyak orang yang mereka menjelaskan keutamaan-keutamaan Fadail, fadilah Akan tapi tidak menjelaskan tentang hakikat Perkara yang memiliki keutamaan tersebut Seperti diantaranya orang banyak menjelaskan tentang Fadlul Islam Tentang keutamaan Islam Akan tapi tidak menjelaskan tentang hakikat Islam Apa hakikat Islam yang seharusnya difahami oleh setiap orang yang mereka berislam. Syekh telah mengawali penjelasan tentang hakikat dan kedudukan tauhid dan baru kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid sehingga seluruh keutamaan yang dijelaskan dalam bab tersebut ini dalam pengertian tauhid seperti yang telah dijelaskan pada bab yang pertama. Sehingga bukan sembarang orang yang mereka mengklaim telah bertauhid akan tapi tauhid seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kita telah sampaikan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika laumul amnu wahum muhtadun ini ayat telah kita lewati dan kita telah jelaskan sekilas tentang ayat tersebut kemudian kita masuk pada hadis Ubarah bin Samit hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari <clears throat> dan Imam Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama dan telah kita jelaskan kemarin tentang nikapan syahadat seorang akan bermanfaat bagi pengucapnya kapan ya kawan Kapan syahadat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi orang mengucapkan tersebut? Apabila dia mendatangkan syurutnya, apabila dia menyertai atau menyertakan ucapan la ilaha illallah dengan syurut diterimanya atau bermanfaatnya kalimat tersebut. Apa yang termasuk syurut la ilaha illallah ikhwan? Yang pertama Al-ilmu yang kedua Al-yaqin yang ketiga Al sidqu yang keempat Al-ikhlas yang kelima Al-qabul yang keenam Al-inqiyat yang ketujuh Iya Ini diantara yang telah dibawakan oleh para ulama Berkaitan dengan syurutu La ilaha illallah Kemudian kalimat la ilaha illallah datang dalam Al-Qur'an lafzan wa maknan. Kalimat la ilaha illallah datang dalam Al-Qur'an lafaz dan makna. Adapun lafaz seperti Allah sebut dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sembahyang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ila illallah kalimat la ila illallah datang dalam bentuk lafaz <clears throat> yaitu ucapan Lafad kalimat la ilaha illallah adapun diantara makna yang menunjukkan kalimat la ila illallah tersebut dan telah kita jelaskan dulu apa itu ikhwan makna kalimat la ilaha illallah <clears throat> Antum? Makna kalimat la ilaha illallah. Apa? La ma'buda bihaqin ilallah. Apa maksud kalimat la ma'buda bihaqin ilallah? Apa maksud atau jelaskan makna kalimat la ma'buda bihaqin ilallah. Allah. Yang menafikan atau menolak adanya sesembahan selain Allah Swt dan sembahan yang hak hanyalah Allah Swt. Ini makna secara global dari kalimat la ilaha illallah bahwa kalimat tersebut mengajarkan pada kita bahwa semua sesembahan selain Allah ada sembahan yang batil kemudian sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Uh, makna ini ikhwan ada dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antaranya dzalika bi Allah wal haq wa anna ma yat'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Dan segala yang disembah selain Allah adalah batil. Ini sembahan yang batil. Ini adalah makna kalimat la ilaha illallah. Yang dengan kalimat tersebut atau dengan ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang hak hanyalah Allah SWT sedangkan segala atau semua sesembahan selain Allah adalah kepalpilan Kemudian di ayat yang lainnya Allah diantaranya juga menyebutkan tentang makna kalimat la ilaha illallah wa idza qila lahum la ilaha illallah dan ketika diserukan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka mengatakan atariku ya wa idza qila lahum la ilallah yastakbirun. Ketika diajak atau ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Jadi mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka mengatakan waqalu atariku hali alihatina li syairi majnun apakah kami harus meninggalkan segala sesembahan yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila antum melihat di sini dalam ayat tersebut bagaimana mereka mengerti yang mengerti memahami bahwa kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Artinya harus meninggalkan segala jenis sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka harus meninggalkan semua jenis al-aliha, semua jenis yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini makna kalimat la ilaha illallah. Atariku aliyatina li syairi Mereka tahu bahwa kalau mengucapkan kalimat ini artinya dia harus meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini dengan demikian mereka semuanya tahu, faham makna kalimat la ilaha illallah dan mereka menolak. Mereka mengingkari sehingga mereka mengingkari untuk mengucapkan kalimat tersebut karena kelazimannya atau konsekuensinya dia harus menggugurkan semua bentuk sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ini makna yang ada dalam ayat Al-Qur'an sehingga dengan, dengan demikian bahwa kalimat la ilaha illallah datang dalam bentuk lafaz dan makna dalam Al-Qur'an Al Karim. Lafaz la ilaha illallah ada dalam Al-Qur'an dan makna kalimat la ilaha illallah maknanya juga telah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Man syaida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah swt. Apa faedah atau apa yang santum ambil pelajaran dari kalimat atau apa yang terkandung dalam ucapan kalimat yaitu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh apa ikhwan yang bisa untuk mengambil faedah atau ah, apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Nah? Mengandung ya dua hal yang terkandung dalam kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah Muhammad abduhu. Muhammad adalah hamba Allah. Dia bukan Rabb dan tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Demikian pula tidak memiliki sifat uluhiyah sehingga beliau ah, Nabi sallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia, "Qul innama ana basyarum mislukum." Qul innama ana basyarum mislukum. Sampaikan ya Rasulullah sallallahu bahwasanya saya adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Saya adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Qul inni la amliku nafsi darar wala Katakanlah ya Rasulullah sesungguhnya aku tidak mampu la amliku nafsi baron wala naf'an. Aku tidak mampu untuk menolak madarat ataupun mendatangkan manfaat. Ini merupakan penegasan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Maka termasuk semua para nabi demikian. Diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya dia adalah manusia biasa. La aqulu lakum indi khasainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki atau di siku perbendaraan Allah Subhanahu taala. Sehingga Rasul hanya mendakwakan kalimat tauhid dan tidak menjanjikan orang yang mengikutinya akan mendapatkan kekayaan yang banyak karena dia memiliki perbendaraan gudang perbendaraan Allah tidak wala alamul ghaibah dan aku tidak mengetahui yang gaib aku tidak aku pula tidak mengetahui yang gaib sehingga ini juga merupakan sifat dia sebagai seorang hamba yang tidak mengetahui yang gaib karena yang gaib yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala kemudian kalimat wa rasuluh ini bahasanya sekalipun Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang hamba, akan tapi beliau adalah Rasulullah. Inna ma'ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Akan Nabi aku adalah diwahyukan oleh Allah, aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbeda dengan manusia yang lainnya dan Allah yang telah menjadikan rasulnya maksum dalam menyampaikan risalah dan dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala wallahu ya'simuka minan nas Allah yang telah menjaga Anda dari manusia dan Allah menjadikan Rasulullah maksum dan telah kita sampaikan insyaallah bahwa kalimat keyakinan Muhammad Rasulullah dia memiliki kelasiman-kelasiman berkaitan dengan keyakinan Muhammad Rasulullah. Apa di antara kelasiman-kelasiman orang yang mereka meyakini atau bersyahadat Muhammad Rasulullah? Baik, kawan? Belum? Ya, yang lain? Kawan? Terus apa lagi? Yang lain apa? Ada bertanya? Untuk Kemarin? Untuk masuk? Pas nggak masuk. Itu? Iksan? Nggak masuk. Apa ikhwan, mari diantara kelas iman orang mengucapkan atau orang memiliki keyakinan Muhammad Rasulullah. Apa kemarin? Iya, diantaranya yang pertama adalah kewajiban yang terbesar dan yang pertama tentu adalah al-imanu bi mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita sampaikan. Yang kedua, ya at-ta'ah yakni mentaati Rasulullah wasallam karena ketaatan kepada beliau berarti ketaatan kepada Allah SWT Ketaatan kepada beliau berarti di atas hidayah Allah dan seterusnya. Yang ketiga, ia mencintai Nabi di atas kecintaan kepada yang lainnya dari kalangan para makhluk. Yang keempat, ia menjadikan Nabi sebagai kedua atau oswa dalam kehidupan karena Allah telah menjadikan beliau sebagai oswatun hasanah. Berikutnya, ia ini semuanya diantaranya adalah beberapa kelasiman Ini orang mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Al Muhammad menjadi Muhammad Rasulullah Oleh karena itulah Kalimat ini hanya akan bermanfaat ketika seorang dia memahami kalimat tersebut dan mengetahui kelasiman-kelasiman yang berkaitan dengan mengucapkan kalimat la ilallah dan kalimat Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk insyaallah pada kalimat wa anna Isa Abdullah wa rasul Dan sungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasul Allah. Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasul Allah. Wa Isa abduhu wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhu minhu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu berkaitan dengan Nabiullah Isa alaihissalam tentang empat perkara. Nabiullah Isa nabi di antara nabi-nabi Allah yang lainnya. Dan Nabiullah Isa satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Isa bukanlah satu-satunya makhluk yang aneh dalam penciptaan. Ada enggak makhluk yang lebih aneh dibandingkan dengan penciptaan Nabiullah Isa alaihissalam. siapa ya kawan? ya Nabiullah Adam alaihissalam. Allah katakan tentang Nabiullah Isa inna ma masalu Isa indallah perumpamaan tentang Nabiullah Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala kama Adam sebagaimana perumpamaan Adam. Apa yang maksudkan khalaqahu min turab? Adam diciptakan Allah dari tanah. Semakala kun fayakun. Kemudian Allah katakan yakun fayakun. Tsumma qala lahu kun fayakun. Apabila Allah sebutkan tentang Adam seperti itu, Allah ciptakan Adam ini dengan kun fayakun sehingga Adam adalah dampak dari kalimat kun fayakun bukan kalimat kun fayakun karena kalimat ini adalah kalimat milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun Adam adalah tercipta dari atau dampak dari ucapan kun jadilah fayakun maka jadilah Adam. Aisyah juga demikian diciptakan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Isa penciptanya sebagaimana Adam. Diciptakan dari tanah dan Allah ucapkan kun fayakun jadilah kun Isa dengan proses tanpa ayah. Isa lahir dengan proses tanpa ayah. Sehingga nisbatnya adalah kepada ibunya yaitu Maryam. Sehingga Isa ibnu Maryam Isa anaknya Maryam. Karena Nabiullah Isa memang tidak memiliki ayah. Dan Nabiullah Isa satu di antara rasul dari rasul-rasul Allah yang lainnya. Sebagaimana Allah katakan, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Nabiullah Isa ibnu Maryam adalah Rasul, adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Qad halat min qablih dan telah berlalu para utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebelumnya. Sebelum Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam telah banyak rasul, telah banyak nabi dan Nabiullah Isa salah seorang di antara mereka jadi salah seorang di antara para Rasul Allah SWT yang dengan segala keistimewaan yang Allah letakkan pada Nabiullah Isa Alaihissalam, Isa adalah hamba dan tidak ada sedikit pun unsur-unsur ketuanan dalam diri Nabiullah Isa Alaihissalam. Maka dikatakan Isa adalah Abdullah. Isa adalah hamba Allah. Isa bukan ini Rab bukan ilah. Akan tapi isa adalah Abdullah yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kafirlah orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam atau Isa bin Maryam adalah ibnullah dan anak Allah. Laqad kafara ladina qalu Al-Masihu Ibn Maryam Telah kafir orang mengatakan Allah SWT adalah Al-Masih Ibn Maryam Laqad kafara ladina qalu Inna allaha thalithu thalatha Telah kafirlah orang mengatakan bahwasanya ia bahwasanya Isa adalah Allah itu sendiri atau Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikafirkan, baik yang mengatakan Isa adalah Allah atau yang mengatakan Isa adalah itu anak Allah. Ini semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang mukmin diajarkan oleh Islam Setelah Muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Isa alaihissalatu adalah hamba Allah. Hamba di antara hamba-hamba Allah sehingga wa anna Isa Abdullah. Dan rasa ia adalah hamba Allah. Dan Allah katakan pula mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Dan sungguhnya Isa bin Maryam adalah seorang rasul dan telah berlalu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya siapa? Maryam adalah wanita yang siddiqah. Wanita yang jujur. Wanita yang tidak ada kedustaan sedikit pun wanita ahsanat farjaha yang menjaga kemaluannya bahwa dia bukan imratun bakhiyah dia bukan perempuan nakal dia bukan pelacur akan tapi dia adalah orang yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala Maryam yang mereka allati asanat farjaha yang telah menjaga kemaluannya yang dia sangat ini uh, bersyukur atau dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa ummu siddiqah kana yakulan ta'am baik Isa maupun ibunya dua-duanya dia makan makan, ini pula dalam rangka untuk merendahkan dan melecehkan orang-orang yang menyembah Isa dan ibunya betapapun Isa dan ibunya adalah hamba adalah hamba dan keduanya makan makanan dan tentu saja di dunia makan makanan dia akan buang kotoran. bagaimana roh? bagaimana Tuhan yang disembah buang kotoran sebagaimana Isa dan ibunya dan kelak di akhirat Allah akan tuntut orang-orang yang telah memperlakukan Isa dengan cara yang ulu. Wa Allah ya Isa ibn Maryam. Dan ketika Allah mengatakan ya Isa ibn Maryam, "A anta qulta linnas nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wa Isa, andakah yang mengatakan pada manusia Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah SWT. Allah akan tanya seperti ini besok dari kiamat kepada orang-orang yang mereka telah menjadikan Isa sebagai Tuhan yang disembah. Maka apa jawaban Nabiullah Isa alaihissalam? Qala ma akunu ma ya ma ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Qal Nabi sama mengatakan subhanak masing kau ya Allah. Subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Sangat tidak pantas seandainya aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku ini bukan hak Rasulullah untuk kemudian mengajak manusia menyembah dirinya. Beliau hanya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau tidak pernah mendakwahkan dirinya adalah Rab sembahan. Maka kata beliau Subhanahu, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqin. In kuntu qultu faqad alimtah Seandainya aku pernah mengucapkan kalimat demikian ya Rob, tentu engkau lebih mengetahui. Dan sesungguhnya wa kuntu syaidan alaihim madum tuhayan. Dan aku tetap menjadi penjaga bagi mereka selama mereka selama aku masih di tengah-tengah mereka. Falamma tawafaitani ada pun ketika aku telah kau ini ambil, aku telah kau panggil, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala maka engkaulah yang menjadi penjaga bagi mereka semuanya ala kulihal bahwasanya Isa adalah hamba di antara hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian Isa tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikat dan tidak pernah mengajak manusia menyekutukan dirinya ini diantara tentang Nabiullah Isa alaihi salam wa anna Isa Abdullah dan sunyi Isa hamba Allah wa rasuluh dan rasul Allah kalimat Isa wa rasuluh khanifillah ini untuk membantah siapa siapa yang dibantah orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau mengimani tentang kerasulan yakni Isa ibnu Ibn Maryam Sedangkan Isa merupakan rasul utusan Allah Swt. wa Isa Abdullah Rasul, rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah Swt. Rasul Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Kemudian Ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, akunta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Qala subhanak. Maksudku ya Allah, ma ya li an aqula ma laysa li bihaqin. Sama sekali tidak pantas aku mengucapkan kalimat yang bukan jadi hak untuk mengucapkan kalimat tersebut. In kuntu qultu faqad alimta. Seandainya aku pernah mengucapkan kalimat itu, engkau pasti akan mengetahui. Ta'lamu famina ma famina uh, ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Eh, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Wa ana isabullah wa rasuluhu sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimah alqaha ila Maryam. Dan Isa adalah kalimat yang Allah letakkan pada Maryam. Ini kalimat kun fayakun. Kalimat yaitu ketika Allah memerintahkan segala sesuatu kun jadilah maka jadilah demikian pula kepada Maryam yang Allah pilih di antara semua wanita yang ada untuk kemudian Isa ibn Maryam terlahir dari wanita yaitu Maryam ini dengan kalimat kun yang Allah ucapkan sehingga lahirlah atau sehingga eh, mengandunglah itu ibunya Isa itu Maryam. Wa kalimatu alqaila Maryam wa ruhu minhu. Dan istilah roh dari Allah. Artinya roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat minhu roh dari Allah bukan menunjukkan Nabiullah Musa adalah rohnya Allah sehingga Isa adalah Allah itu sendiri ini tentu sebuah kekafiran Nabiullah Isa adalah abduh wa rasul hamba dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala abduh wa rasuluh Adapun kalimat rasul yang menunjukkan Isa adalah utusan Allah yang memiliki kelaziman sebagaimana yang diyakini ketika meyakini Muhammad Rasulullah ini mengimani Nabi Isa alaihissalam kemudian mentaati Isa alaihissalam kemudian dia membenarkan segala beritanya yang disampaikan Nabi Allah Isa ini termasuk kelaziman orang mengucapkan kalimat bahwasanya dia beriman terhadap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatu alqaila Maryam dan kalimat yang letakkan bagi Maryam yaitu kalimat asar dari kalimat kun bukan kalimat kunnya akan tapi asar dampak dari kalimat kun karena kalam sifat Allah dan Isa bukan sifat Allah akan bisa adalah makhluk sehingga kalimat wa kalimat kalimatu alqaila Maryam maksudnya lah kalimat yang Allah eh, kalimat eh, sehingga istilah dampak daripada kalimat kun yang diucapkan Allah ketika ingin menciptakan sesuatu. Kemudian waruh minhu dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat waruh minhu ikhwatu fillah Kalimat untuk menunjukkan nisbat ini takrim pemuliaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala eh, ketika Isa dinisbatkan kepada Allah. Ruhu minhu. Penciptaan Isa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhu minhu. Maka kalimat minhu di sini adalah memiliki makna litasyrif dalam rangka untuk memberikan kemuliaan dan memuliakan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana dalam Al-Quran tidak setiap kalimat minuh berarti menunjukkan semuanya adalah bagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat merupakan bagian daripada Allah dan tidak bisa kemudian eh, dikatakan eh, Nabi Isa roh dari Allah, nyaruhnya Allah sehingga Isa dalam memiliki sifat yang khusus tidak demikian akan tapi nisbat minhu nisbat pemuliaan satu contoh di antaranya Allah mengatakan wasakhra lakum ma fis samawati wa ma fil ardi minhu wasakhra lakum ma fis samawati wa ma fil ardi minhu dan kami telah menjadikan semua yang di langit dan dari bumi lakum bagi kalian minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalimat ini akan, akan Anda bawa kepada makna bahwasanya matahari, bulan dan semisalnya adalah uh, bagian daripada Allah sehingga merupakan cerminan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Makhluk-makhluk Allah Allah. Adapun kalimat minhu adalah idhafah yang menunjukkan ini pemuliaan Allah kepada orang tersebut. Sehingga dinisbatkan kepada Allah SWT ini minhu Ini kandungan hadis yang ketiga Bagaimana Nabi menjelaskan tentang Hakikat daripada uh, eh, Nabi Allah Isa alaihissalam Yang harus diyakini oleh seorang muslim Jangan sampai dia salah Agama Nabi Isa sama dengan agama Rasulullah SAW Maka dikatakan Maka Nabi pernah mengatakan bahwasanya Isa aula ana aula bi Isa bin Maryam. Kata Nabi, ana aula bi Isa bin Maryam. Saya lebih berhak terhadap Nabiullah Isa ibnu Maryam. Kemudian setelah kita membahas tentang Nabiullah Isa salatu salam, wa ana Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu maka kita telah bahas sekilas tentang kalimat atau penjelasan tentang kalimat tersebut. Kemudian wal jannatu hakun, wan naru hakun, surga adalah hak dan neraka adalah hak. Ini adalah apa yang diajarkan Nabi dari awal sampai akhir dari dakwah Rasulullah SAW. Di antaranya Nabi selalu sertakan penyemangat penyemangat amal tentang keyakinan berkaitan masalah jannah. Jannah ini tempat yang disediakan Allah lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga jannah adalah tempat yang disediakan Allah untuk orang bertakwa dan jannah sekarang telah ada jannah tempat yang telah ada yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jannah tempat yang dikatakan Allah segala kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar tempat dan segala keindahan yang ada di dalamnya dan kelezatan dirasakannya semuanya di luar bayangan manusia. Belum pernah dia melihat tentang seluruh keindahan yang di jannah berkaitan dengan keindahan dunia. Belum pernah mata dia melihat keindahan jannah seperti ya uh, tidak pernah dia belum pernah dia melihat segala keindahan di dunia yang memadai dengan keindahan jannah. Sehingga jannah di luar semua yang pernah dia lihat atau yang pernah dia dengar kabar-kabarnya dan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia sehingga kenikmatan yang sangat luar biasa kenikmatan yang sangat ini besar oleh karena itulah orang yang paling berbahagia adalah orang yang mereka hidupnya dengan amal-amal selama di dunia diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Faman zuhsiha anin nar wa udkhilal jannah faqad fasa. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Karena merupakan keberuntungan yang hakiki. Adapun keberuntungan dunia relatif, nisbi, tidak mutlak akan tapi keuntungan akhirat adalah ya ini mutlak kenikmatan yang dikatakan Rasulullah SAW ketika seorang dia telah masuk jannah maka dia dengar ada seorang penyuruh yang mengatakan ya alal jannah antasihu walatasqamu kaum abadan wa alul jannah bagi anda sekarang sehat yang tidak pernah lagi akan mengalami sakit. Ya ahlal jannah antasyabbu antasyibbu wala tahramu abadan. Wahai ahlul jannah, sekarang Anda terus muda dan tidak pernah mengalami tua. Ya ahlul jannah, antam amu wala tabasu abadan. Anda akan selalu nikmat dan tidak pernah mengalami ini kesengsaraan. Ya Allah jannah antah yau la tamutu abadan. Ya Allah jannah bagi Anda kehidupan yang tidak akan pernah mengalami kematian. Sehingga merupakan kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan bagi al jannah sehat tidak pernah sakit kemudian muda tidak pernah tua nikmat tidak pernah sengsara dan hidup yang tidak pernah mati. Ini kenikmatan yang sempurna yang tidak pernah didapatkan manusia di dunia. Adapun di dunia sehat yang selalu mengancam dia rasa sakit atau sakit yang dia mengancam setiap orang sehingga berapa banyak orang di dunia yang mereka mengalami ini sakit demikian pula muda yang pasti akan menjadi tua dan demikian pula kenikmatan yang pasti selalu diikuti dengan kesusahan-kesusahan, kesulitan, penderitaan. Hampir semua yang meraih kenikmatan dia sertai sebelumnya dengan penderitaan-penderitaan atau bahkan penderitaan telah menyertai dia ketika dia telah mendapatkannya. Seorang dia ia ini ingin mendapatkan harta yang dia sangka itulah kenikmatan. Tentu untuk mendapatkan harta ini bagaimana orang dia masya Allah memeras waktunya, tenaganya, dia eh, gunakan semuanya untuk mengumpulkan harta. Jelas ini merupakan kesengsaraan, kesulitan yang dialami ketika dia ingin mengumpulkan harta dan setelah harta itu dia dapat terkadang juga kesulitan, kesengsaraan tidak pernah selesai juga dia alami. Untuk menjaganya, untuk mempertahankannya, membutuhkan terus memeras keringat, memeras uh, akal, memeras tenaga dia. Ini adalah kenikmatan dunia. Demikian pula hidup yang pasti akan terkena oleh kematian. Sehingga semua orang tidak ada yang bahagia total, tidak ada. Semuanya dia terancam. Ini dia terancam dengan kematian yang selalu membayang-bayangi sehingga tidaklah uh, sehingga orang tidak bisa merasakan kebahagiaan yang lost ketika masih di dunia. Dia kaya walaupun bisa menikmati apapun dengan kekayaannya, tapi dia terancam mati. Karena tidak ada orang mereka biar dibiarkan hidup selalu tanpa mengalami kematian. Demikian pula sana dia pejabat tinggi, dia akan dibuat gelisah Sanya tidak ada melengserkan, tidak ada yang menurunkan, selalu diangkat setiap waktu per lima tahun dia diangkat terus, diangkat terus, diangkat terus, tapi terakhir dihentikan oleh kematian. Kematian akan memaksa dia untuk berhenti. Walaupun tidak ada seorang pun yang mereka menghentikannya, kematian akan menghentikannya. Sehingga tidak ada kebahagiaan yang loss, yang total di dunia. Apalagi terancam dengan kematian tersebut. Selain dia terancam tua, selain dia terancam sakit, selain dia terancam ini masa-masa yang menjadikan kebahagiaan dia terkurangi. Itulah dunia. Adapun akhirat ataupun eh, ataupun di jannah sebagaimana telah disebutkan Rasulullah SAW demikian keadaannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tarhib kepada kita untuk mengejar jannah dan untuk berlomba-lomba mendapatkan jannah. Wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kemudian fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Demikian pula kanu yusari'una fil khairat ini semuanya adalah sifat alul jannah Orang-orang yang mereka menginginkan jannah Mereka berlomba Mereka bersegera Mereka berkejar-kejaran untuk mendapatkan Ini kenikmatan Ini akhirat Jannah perkara yang sediakan untuk orang mukmin. Wanar hakun, wanara hakun. Dan neraka adalah hak. Neraka adalah benar. Ini ancaman yang Allah sediakan untuk orang yang kafir. Fattakun nar alladhi fattakun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian dengan neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang yang kafir. Sehingga jannah tempat yang hak. Jannah hak, neraka hak. Akan tapi <clears throat> ulama kita mengungkapkan sangat aneh. Aku heran kepada orang yang mereka meyakini jannah akan tapi dia tidak tergerak untuk melakukan amal yang menjadikan dia masuk jannah. Demikian pula kuiran, mereka yakin dengan neraka, akan tapi dia tidak lari darinya. Artinya dia tidak meninggalkan atau dia tidak e, meninggalkan amal-amal yang akan me, bisa mengantarkan ke neraka, justru bahkan melakukan amal-amal yang mendekatkan ke neraka. Sehingga sungguhnya ini keyakinan yang aneh. sania betul-betul dia yakin tentang jannah, warna akan tapi bagaimana dia bersama keyakinannya dia tidak menempuh jalan untuk mendapatkannya.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 Apabila dia memiliki keyakinan yang lima tersebut dan benar keyakinan dia, Allah akan masukkan dia ke jannah berdasarkan dengan amal yang telah dia lakukan. Sesuai dengan amal yang telah dia lakukan. Ikhwan billah. Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhula ahadun al jannata bi amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Sampai para sahabat menegaskan, "Wala anta ya Rasulullah." Apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Apakah termasuk Anda tidak masuk jannah? Juga karena amal Anda? Kata Nabi, wala ana termasuk ana termasuk saya tidak akan usjana hanya dengan amal illa ayyatahamadani Allah birahmatin birahmatin wa fadlin kecuali apabila Allah meliputi diriku dengan rahmat dan keutamaan Allah hadis ini ikhwan tentu sedikit ganjalan dengan ayat-ayat yang Allah mengatakan ambi makanu kanu ya'malun. Itu semuanya diberikan Allah karena balasan terhadap amal-amal yang telah mereka lakukan. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Silahkan Anda nikmati di jannah makan, minum dengan segala kelezatan yang Anda rasakan dikarenakan amal-amal Anda yang telah berlalu ketika di dunia. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa amal seseorang sangat berdampak berkaitan dengan jannah yang dia dapatkan. Adapun hadis yang telah kita sampaikan tidak seorang pun yang masuk jannah semata dengan amalnya. Bagaimana kira-kira penjelasannya? Bagaimana? Mantap? Cuacanya mantap. nih. Hmm. Panas. Bagaimana ya kawan? Antara ayat tersebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa jelaskan Kawan? Ikhwan fillah Bagaimana? Belum pernah dijelaskan? Pernah dijelaskan lupa? Samar-samar? Bagaimana? Ya. Yeah seseorang surga tidak berdasarkan tidak karena sebab amal perbuatannya, berarti karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hubungan dengan ayat tadi dulu apa? Kudu amdima satu yang ayamin qalil tadi itu hubungannya bahwa amalan-amalan yang telah dilakukan manusia seorang hamba itu di dunia itu akan menjadi ganjaran dia di akhirat nanti. Tapi bukan sebagai lantaran sebabnya, tapi sebagai balasannya. Bagaimana? Bagaimana ya kawan? Ada yang lain? Jannah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin yang beramal maka amal dia bukan seharga dengan jannah yang diberikan Allah kepadanya sehingga baknya bukan bak iwal bukan bak pengganti ini dupaknya bukan bermakna ini pengganti. Bahwasanya jannah tidak seharga dengan amal yang dia miliki. Tidak ada apa-apanya amal orang dibandingkan dengan kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang masuk jannah semata-mata dengan rahmat dan keutamaannya. Sekalipun orang yang beramal semisal Rasulullah SAW. Orang yang masya Allah paling berkualitas amalnya, paling banyak amalnya, dan paling uh, tinggi takwanya. Akan tapi sekalipun orang sekelas Nabi, amalnya tidak akan pernah sebanding dengan surga yang Allah berikan kepadanya. Sehingga amal tidak seharga dengan jannah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kaitannya amal dengan jannah? Amal Allah jadikan sebagai sebab untuk seorang dimasukkan ke dalam jannah akan tapi amal bukanlah harga jannah. Akan tapi Allah menjadikan amal merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam jannah dan dalam rangka untuk menentukan tingkatan-tingkatan dia di jannah sesuai dengan kadar amal yang mereka miliki ketika hidup di dunia akan tapi amal tidak menggantikan harga jannah antum membeli segelas es dengan 10 ribu artinya 10 ribu anda itu seharga dengan es tersebut memang anda beli es anda beli atau Anda mengeluarkan uang 10 ribu, Anda mendapatkan satu gelas es. Artinya harga es itu adalah seharga 10 ribu. Anda beramal demikian, Anda mendapatkan jannah. Amal Anda ini sesungguhnya tidak seharga dengan jannah. Akan tapi orang masuk jannah semata-mata dengan rahmat Allah dan kutaman Allah. Adapun amal Anda untuk beli jannah sungguhnya tidak ada apa-apanya tidak akan mencukupi untuk membeli jannah. Ibaratnya harga jannah eh 100 juta uang Anda hanya 50 ah, hanya 500 ribu. Tentu sangat kurang buahnya. Sangat kurang buahnya. Akan tapi orang masuk jannah dengan semata-mata rahmat dan keutamaan Allah dan Allah menjadikan amal sebagai sebab seorang untuk masuk jannah dan menentukan tingkatan-tingkatan seseorang di jannah. Oleh karena itulah ikhwanifillah seorang mukmin yang beramal tidak bersandar dengan amalnya. Akan tapi dia tetap bersandar dengan harapan kepada Allah. Dia tetap bersandar dengan ini berharap rahmat Allah dan keutamaan Allah. Karena orang masuk jannah dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan dibuat sombong dengan amalnya tersebut. Karena sungguhnya amal tidak pernah seharga dengan jalan yang akan Allah berikan kepada seseorang. Akan tapi Allah menjadikan amal ini sebab seorang untuk dimasukkan ke dalam jannah. Sehingga tetap wajib beramal karena amal merupakan sebab yang Allah jadikan sebab untuk dia dimasukkan jannah. Akan tapi orang tidak boleh bersandar dengan amal karena masuknya jannah adalah dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sekilas telah selesai penjelasan hadis Ubadah bin Samit, Ubadah bin eh, Samit berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan yang akan masukkan orang ke dalam jannah. Di antaranya adalah tentang syahadatain yang telah kita sebutkan di awal pembahasan hadis tersebut. Berikutnya, hadis berikutnya. <clears throat> Baca. fa inna Allah harama 'ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap pahala dan membaca Allah. Hadis yang kedua yang belum bawakan atau dalil yang ketiga dari pembahasan Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru adz dzunub beliau membawakan hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibban Nabi mengatakan innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tapi tidak sampai di situ. Bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah la yang fa. Akan tapi ada taman berikutnya apa? Yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang dengan ucapan kalimat la ilaha illallah dia mencari benar-benar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah wajah sifat yang Allah terangkan tentang dirinya, Allah memiliki wajah. Dan wajah Allah adalah wajah yang hakiki. Dan diantara yang diterangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwatifillah bahwa melihat wajah Allah dari akhir kelak dia kiamat ini merupakan kenikmatan yang melalikan semua kenikmatan al-jannah terhadap kenikmatan jannah. Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan di atas semua kenikmatan ahlul jannah terhadap kenikmatan jannah. Sedangkan kenikmatan jannah bagaimana telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala, ala qalbin bashar akan tapi ketika seorang dia melihat wajah Allah maka kenikmatannya mengalahkan semua kenikmatan jannah dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini wajah Allah ini seorang hamba akan melihat wajah Allah di akhirat sangat banyak. Di antaranya yakni hadis wujuhi yaumaidin nadhira eh, wujuh yaumaidin nadhira ba ila rabbika eh, mana? wujuh yaumaidin nadhira ila rabbika nadhira wajah yang pada itu dia berseri-seri pakai dhad ila rabbika nadhirah dia terhadap Rabbnya nadhirah ini melihat sehingga seorang mukmin alul jannah di antaranya Allah akan berikan kesempatan melihat wajah Allah dan itu kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan alul jannah dengan semua kenikmatan jannah. Demikian pula Imam Syafi'i berdalil dengan ayat dalam surat Al-Mutaffifin kalla yaumaidin kalla innahum ar-rabbihim lamahjubun sekali-kali tidak sesungguhnya mereka orang kafir pada hari itu terhadap Allah Subhanahu wa taala lamahjubun terhijabi apabila terhijabnya orang kafir dari Allah itu merupakan bagian azab maka melihat wajah Allah bagi orang mukmin merupakan nikmat yang akan Allah berikan kepada kaum mukminin. Di antara azab yang Allah berikan kepada orang kafir, mereka tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka terhalang dari melihat wajah Allah dan Sebaliknya, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukminin al-jannah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Jadi dengan ucapan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dengan itu dia inginkan dia ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari wajah Allah benar-benar dia akan mewujudkan kalimat la ilaha illallah seperti apa yang terkandung padanya. Apabila seseorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah maka ini menunjukkan dia tidak yabtaghi bidzalika wajah Allah dia dengan ucapannya tidak mencari wajah Allah SWT. Boleh jadi dia mencari yang lainnya, tendensi yang lainnya. Orang munafik mengucapkan kalimat la ilallah akan tapi tidak yabtaghi itu wajah Allah. Orang-orang munafik mereka mengucapkan kalimat la ilallah akan tapi mereka tidak mencari dengan ucapan itu wajah Allah. Apa yang dia cari? Selamatnya harta dia, selamatnya kedudukan dia, selamatnya diri mereka di tengah-tengah kaum muslimin sehingga bukan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, bukan dalam rangka untuk mewujudkan ini kandungan kalimat tersebut. Sehingga catatan yang penting adalah yabtaghi bidzalika wajah Allah sehingga dia akan mendatangkan surut untuk diterimanya kalimat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima ucapan kalimat tersebut kecuali orang-orang yang mereka mendatangkan syurut mendatangkan syarat-syarat untuk diterimanya amalan tersebut. Berikutnya. "Qala ya Rabbi, kullu ibadika Qala ya Musa Lau anna samawati sab'a wa wa amirahunna ghayru wal ardi nasab'a bi kifatin wa la ilaha illallah bi kifatin malat bihinna la ilaha illallah Ya hadis yang berikutnya hadis yang tadi keutamaan dari Allah adalah Allah haramkan orang-orang mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka mencintai Allah, Allah haramkan dari neraka. Ini adalah keutamaan daripada kalimat la ilallah yang termuat di dalam hadis tadi. Sekarang kita pindah kepada hadis berikutnya. Ini hadis di mana Musa pernah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, alimni syai'an afkuruka biha wa ta'uka." Ya Rob, ajarkan padaku sesuatu yang bisa aku pakai untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Nabiullah Musa alaihissalam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajarkan kalimat yang istimewa yang dengan kalimat itu kiranya Musa akan berzikir kepada Allah dan akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Musa, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Ucapkan oleh Anda ya Musa kalimat la ilaha illallah. Musa mengatakan, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hada." Ya Rabb semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Allah Musa tidak sedang melecehkan dan meremehkan kalimat tersebut. Akan tapi Allah Musa seakan ingin diajarkan kalimat yang istimewa yang tidak banyak diucapkan oleh manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada Musa, "Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Ya Musa, seandainya tujuh langit beserta penduduknya selain Allah Subhanahu wa taala wal ardina sab'a dan tujuh bumi dengan tujuh bumi dengan semua isinya fi kifatin di sebuah daun timbang. wala ilaha illallah fi kifatin dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka akan berat daun timbangan yang ada ucapan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bagaimana bobot kalimat tauhid yang lebih berbobot dibandingkan dengan langit dan bumi serta segala isinya. Ikhwan fillah Rasulullah SAW menjelaskan beberapa amalan yang akan bisa menjadi pemberat-pemberat timbangan di amal timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak. Seperti diantaranya Nabi katakan, ini mamin syai'in afqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat kelak dibandingkan dengan akhlaknya yang baik. Sehingga akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan amal dari kiamat kelak. Dan karena akhlak memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat korelasi dengan iman yang Allah yang Rasul mengatakan bagaimana di antaranya akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang paling sempurna imannya adalah orang paling baik akhlaknya. Sehingga iman dengan akhlak berjalan lurus, berbanding lurus. Semakin tinggi iman, semakin baik akhlak. Semakin buruk akhlak menunjukkan buruknya iman dia. Demikian juga ikhwan fillah, Nabi ingatkan, "Innal mu'mina la yutriku darajat as-saim al-qaim bi husni khuluqi." Seorang mukmin bisa mengejar derajat orang yang berpuasa dan orang yang ya ini salat. Maksudnya puasa sunnah dan salat sunnah. Qiyamul lail sehingga dia memiliki derajat karena ibadahnya tersebut. Seorang mukmin bisa mengejar derajat orang yang ahli salat yang dan ahli saum dengan akhlak baik yang dia miliki. Bihusni khuluqi. Sehingga betapa sangat agung bermanfaatnya dan sangat dan sangat besarnya permasalahan akhlak yang baik tersebut. Demikian juga Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diantaranya menyebutkan tentang orang-orang yang mereka ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan jaminan jannah. Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Aku memberikan jaminan rumah yang ada di pinggiran atau di emperan atau di pinggiran jannah terhadap orang yang mereka liman tarakal mira walau kana muhiqqan orang yang mereka mau meninggalkan mira meninggalkan dibat kusir atau dibat yang tidak bermanfaat atau yang akan atau yang hanya akan mewariskan keretakan hati Orang meninggalkan debat seperti itu walaupun dia berhak untuk mendebat, Allah akan berikan rumah, Allah Nabi akan menjamin dengan rumah yang ada di pinggiran di tepian jannah. Wa ana saimun bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadib saya menjamin dengan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang mereka meninggalkan dosa walau karena majihan maslihan sekalipun hanya dengan yaitu uh, apa namanya dosa guruan berguru akan tapi dia berdosa karena tidak boleh kita berdosa walaupun dengan sekedar berguru. wana zaimun bi fi a'lal jannah dan aku memberikan jaminan kepada seseorang dengan rumah di surga yang tinggi liman hasuna khuluquh bagi orang yang memperbagus akhlaknya sehingga sungguh akhlak sangat berkaitan dengan iman dan akhlak memiliki keduanya yang sangat tinggi dan diantaranya akan menjadi pemberat-pemberat timbangan dalam timbangan amal seorang mukmin di yaumul kiamah kelak ma min syai'in afqalu fi misalil mu'min min husni khuluqi. Demikian pula di antaranya Nabi katakan kalimatan khafifatan fakilatani fil misan kalimatan khafifatani fil lisan faqilatani fil misan Dua kalimat yang ringan di lisan akan tapi berat di timbangan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Ini kalimat ringan akan tapi berat di timbangan dan yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin adalah tauhid. Tauhid adalah amal yang paling memberikan pemberat, yang paling memberatkan. Ini di daun timbangan amal seorang mukmin kelak dia mul kiamat. Oleh karena itulah Sebagaimana hadis bitaqa. Apa hadis bitaqa ikhwan? Hadis bitaqa hadis kartu nanti akan ditunjukkan kepada seorang mukmin 99 kartu yang setiap kartu berisi catatan amal dia dan setiap kartu sejauh pandangan mata memandang sehingga isinya semua catatan amal dia dan keburukan. Kemudian si hamba ini mengakui semua isi catatan amal yang ada di tempat tersebut, di kartu-kartu itu. Sehingga seakan dia sudah tidak punya harapan lagi karena banyaknya keburukan yang dia miliki yang ada dalam kitab catatan amal tersebut. Dalam lembaran amal tersebut Lalu Allah katakan, hari ini Anda tidak akan didolimi sedikit pun. Anda memiliki satu kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang ini katakan ya Rob, apa yang bisa dilakukan dengan satu kartu dibandingkan dengan 99 kartu? Anda tidak akan dizalimi pada hari ini kata Allah SWT. Maka kemudian ditimbanglah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah dengan 99 sijillat yakni lembaran-lembaran amal 99 lembaran amal maka berat daun timbangan yang ada lembaran kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah ini merupakan keutamaan tauhid yang sangat besar bagi orang yang mereka menginginkan kampung akhirat dengan segala kesaksesannya tentu akan sangat perhatian berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dia bisa menjadikan kalimat itu mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Rasulnya, oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Alakulihal bahwa pembahasan hadis tersebut berkaitan dengan Bagaimana Allah juga memberitakan tentang keutamaan kalimat la ilallah yang lebih berat dari semua amal-amal yang dia miliki di akhirat kelak sekali mau ditimbang dengan yaitu tujuh langit beserta dengan penduduknya tujuh bumi maka kalimat la ilallah akan lebih berat dibandingkan dengan itu semuanya tadi hadis yang terakhir hadis yang dibaca oleh Alimah Jumidi dari sahabat anak Kodi anhu dia menceritakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda kalau Allah Taala ya Ibn Adam lau ya Ibn Adam <clears throat> ya Ibn Adam lau ada ini lau ataitani lau ataitani fi turabil ardi khadaya thumma laqitani la tusyriku bi Sayan syai'an la'ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis dari Anas yang dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi Nabi SAW bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabbnya dari Allah yang hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ibnu adam lau ataitani biqrabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqrabihal maghfirah wahai anak adam seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi kemudian anda datang padaku tanpa menyekutukan aku sama sekali. Nih saya akan aku datangkan kepadamu ampunan sebesar dosa yang Anda miliki. Hadis ini ikhwan fillah lengkapnya Nabi menyebutkan tentang tiga perkara besar yang semuanya merupakan sebab diampunkannya dosa orang tersebut di mana Rasulullah SAW mengatakan atau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah taala ya ibn Adam ma da'autani wa rajautani wahai ya anak Adam selama Anda selalu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku selama Anda selalu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku ghafartu maka nafika wala ubali akan aku ampunkan apa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli tentang dosa apa yang Anda lakukan. Yang pertama, seorang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia harapan yang kuat untuk Allah memberikan apa yang dia yang Anda minta, yang diminta oleh hamba. Yang kedua, kata Nabi, "Ya ibn Adam, lau balaghat dhunubuka anana sama." Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda itu sampai menyentuh langit, dosa yang sangat banyak. Tsumma astaghfartani, kemudian Anda meminta ampun kepadaku, ghafartu lak wala ubali akan aku ampunkan anda tanpa aku peduli tentang dosa yang anda miliki. Ini juga keutamaan istighfar. Bagaimana seorang dia jadi meminta ampun kepada Allah SWT dan Allah akan ampunkan. Ya Ibn Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqrabil ardi khataya biqrabil maghfirah Wahai anak Adam, seandainya anda datang padaku dengan dosa sepenuh bumi, lalu anda datang tanpa menyekutukanku sama sekali, niscaya akan aku ampunkan dosa anda, niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang anda miliki. Ini pula merupakan keutamaan kalimat la ilallah, kalimat tauhid. Ini mana kalimat tauhidnya ya kawan? Mana mana keutamaan tauhid di situ? Ini kemudian Summa lataitani eh, tani, summa laqitani la tusriku bi syai'an. Lalu Anda datang padaku tanpa menyekutukanku sama sekali dengan sesuatu pun. Ini tauhid. Sehingga keutamaan tauhid yang akan menghapuskan dosa-dosa yang dimiliki para hamba. Alhamdulillah, tentu hadis ini tidak boleh difahami dengan oh, difahami sebagai dengan kebodohan Sebagaimana Nabi mengkhawatirkan orang-orang mereka itikal dengan hadis-hadis yang eh, yang memberitakan kabar gembira tentang tauhid. Sebagaimana ketika Nabi mengajarkan pada Mu'ad bin Jabal kemarin, "Ya Rasulullah, ubasirun nas." Ya Rasulullah, boleh enggak aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? La tubashirhum. Jangan Anda sampaikan apa yang dikhawatirkan Nabi? takilu, Dikhawatirkan mereka akan itikal akan tikal bersandar dengan hadis itu, kemudian dia tidak beramal. Tentu kelasiman orang bersandar dengan hadis tersebut, dia akan beramal. Karena orang yang berharap untuk mendapatkan keutamaan, dia pasti akan beramal. Dia akan mewujudkan amal. Tidak dikatakan roja, kecuali terpenuhnya tiga hal. Tidak dikatakan roja, kecuali orang itu ada tiga hal padanya. Yang pertama, dia mencintai apa yang itu dia harapkan. Yang kedua, dia takut kehilangan terhadap apa yang dia harapkan. Yang ketiga, dia menempuh jalannya untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Orang yang mewujudkan tiga perkara ini baru dikatakan dia orang yang rojak, memiliki rojak. Anda bercita-cita menjadi seorang ulama besar. Anda bercita-cita menjadi seorang ulama besar. Akan tapi tentu cita-cita Anda ini pertama Anda pasti senang dengan kedudukan sebagai seorang ulama. Yang kedua, Anda khawatir seandainya Anda kehilangan kedudukan tersebut. Yang ketiga, tentunya Anda akan menempuh jalan untuk mengantarkan Anda menjadi seorang ulama besar. Bagaimana Anda bermimpi menjadi ulama besar? Tiap hari tidur, Kemudian tidak ada gerakan membaca, tidak ada gerakan tolabul ilmi, tidak ada gerakan menghafal, tidak ada gerakan untuk dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Bagaimana kami seorang ulama besar? Orang seperti ini apabila dia bermimpi menjadi ulama besar tentu bukan orang yang katakan roja akan tapi tamani. Dia adalah orang berangan-angan kosong, dia hanya berangan-angan kosong, bukan orang memiliki roja. Demikian pula orang mengharapkan atau ber, dia roja, dia berharap tentang ampunan Allah Subhanahu taala. Tentu dia sangat senang kalau dia diampunkan Allah. Kemudian dia tentunya sangat khawatir kalau dia kehilangan ampunan Allah. Tentu dia akan menempuh jalan yang akan mengantarkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Beliau ini menyebutkan tentang beberapa jenis amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa seorang. Yang pertama adalah taubat, Yang dengan taubat jelas akan menghapuskan dosa sebelumnya. Bagaimana Allah katakan, "Illa man wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur Kecuali orang yang mereka bertaubat dia dia beramal ilaman taba wa amila salihan dia bertobat dia beriman dan dia beramal maka bagi mereka kata Allah swt, Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki dan Allah bahkan akan menggantikan setiap kejelekan dia dengan kebaikan. Yang kedua, istighfar. Istighfar semacam doa, dia meminta kepada Allah maghfirah. Dia lisannya berusaha untuk selalu minta kepada Allah maghfirah, istighfar. Yang ketiga, amal kebaikan. Sebagaimana Nabi katakan, "Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah kejelekan Anda dengan kebaikan, ya saya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan Anda. Yang keempat, ini al-masaib musibah-musibah. Musibah yang menimpa seorang akan bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia miliki. Ma muslimin yusibu ma, ma yusibul muslima Tidaklah seorang muslim dia tertimpa min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghamin hatta syauqa yushaquha illa kaffarahu Allah biha al khataya. Tidaklah seorang mukmin dia tertimpa kesulitan, eh, sakit, gundah gulana, gelisah, atau bahkan sekedar dia tertusuk duri kecuali apa yang dia rasakan tersebut akan menjadi penggugur dosa-dosa dia. La yasalul bala bil mukmin La yasal mukmin bil bala. Seorang mukmin senantiasa dia ditimpa oleh bala sehingga dia tertimpa bala berulang terus berkali-kali tertimpa bala musibah hatta yatrukahu wa huwa yamshi alal ardi ma huwa 'alil khati'ah wa ma huwa 'alil khati'ah. Seorang mukmin senantiasa tertimpa musibah hingga dia nanti dibiarkan berjalan di muka bumi tanpa membawa dosa sama sekali. Karena dosanya telah berguguran dengan musibah-musibah yang dia dapatkan. Bahkan masya Allah Nabi pernah mengatakan pula Innal innar rajula la yakunu indallahi mangsila ada seorang yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala la yablughuhu bi amalin yang kedudukan ini tidak bisa diraih dengan amal yang dia lakukan salat dia, puasa dia, sedekah dia tidak bisa mengantarkan kepada derajat yang ada di sisi Allah Subhanahu Fala yasalu Allahu yabtalihi dan Allah senantiasa maka Allah senantiasa menimpakan bala kepada orang tersebut hatta yablughahu iyaha hingga bala yang Allah timpakan kepada orang tersebut sampai bisa mengantarkan pada kedudukan yang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sangat luar biasanya balasan bala yang diberikan Allah kepada orang yang mereka Allah uji dengan bala, dengan musibah. Makanlah seorang dia bersabar dengan bala yang diterimanya dari Allah SWT. Karena dengan bala musibah tersebut dia akan bisa mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi. Bahkan ada kedudukan yang tidak bisa diraih kecuali dengan dia selalu ditimpakan bala tersebut. Lalu dia bersabar dan ini akan bisa mengangkat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ya qatibillah kita telah selesai berbicara tentang yaitu bab yang kedua, fadl tauhid, wa ma yukaffiru minadz keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dari dosa. Tauhid memiliki keutamaan. Satu di antara keutamaannya adalah yaitu penghapusan dosa dengan tauhid tersebut dan dari awal ayat yang beliau bawakan kemudian hadis-hadis yang dibawakan semuanya berbicara tentang masalah fadlul tauhid ini keutamaan tauhid dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mewujudkan tauhid yang sebenarnya sehingga kita mendapatkan keutamaan tentang tauhid dari awal sampai akhir dari keutamaan tauhid yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sini ada pertanyaan. Gimana? Yang pertama dia mencintai, yang pertama dia mencintai apa yang diharapkan. Yang kedua dia khawatir kehilangan apa yang diharapkan. Yang ketiga dia menempuh jalannya untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Taubat, istighfar, amal saleh, kemudian apa yang terakhir? Musibah, masoib. Tauhid amal saleh. Amal soleh yang paling utama adalah tauhid. Tauhid adalah amal soleh yang paling besar. Hmm. Eh, ya, afara'aita man ittakhadha ilaha wa hawahu? Apakah Anda tidak perhatikan para orang yang mereka menuhankan hawa nafsu mereka, menjadikan hawa nafsu mereka menjadi ilahan. Sesungguhnya seluruh bentuk maksiat adalah bentuk dia menjadikan hawa nafsu sebagai ilahan yang mereka agungkan. Karena tidaklah dia melakukan maksiat kecuali karena mengagungkan hawa nafsu. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya maksiat bertingkat-tingkat, ada maksiat yang besar, maksiat yang kecil. Bagaimana kufur ada kufur akbar, kufur asghar. Sehingga juga demikianlah syirik ada syirkul akbar, syirkul asghar. Sehingga ini secara umum masuk pada syirik. Artinya dia menyekutukan Allah Swt dengan hawa nafsunya, akan tapi bertingkat-tingkat syiriknya itu. Ada yang sampai tingkat akbar, ada yang sampai tingkat asghar berkaitan dengan perbuatan yang dia lakukan tinggal dilihat jenis perbuatan yang dia lakukan tersebut. Akan secara umum sesungguhnya masuk dalam ayat tersebut, akan tapi kadarnya yang bertingkat-tingkat. Kalau dikatakan syirik, ada syirik ada dua, akbar wal ashar. Demikian. Demikian ya kawan, namun mudahan manfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته